jadi disimpan hartanya nggak digunakan untuk kepentingan pribadinya walam yunfik ma fi yadihi min fudulil amwal dan dia juga nggak menginfakkan hartanya nggak disedekahkan hartanya bahwa mahrumun maka ini adalah orang yang rugi dunia dan juga rugi akhirat. Walladhi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya wa yunfikuhu fi syahwatihil mubahati ahsanu halan minhu. Sedangkan orang yang menikmati harta yang dimilikinya kemudian digunakan untuk menyenangkan dirinya tapi kesenangan yang mubah makan yang enak, pakaian yang bagus, pergi jalan-jalan, maka orang tersebut adalah lebih baik daripada orang yang pertama. Jadi begini gambarannya. Orang yang misalkan dia itu punya uang, tapi uangnya itu dieman-eman. Sekalipun untuk dirinya itu dia itu pelit uangnya miliaran makannya maunya cuma nasi sama sambal aja karena iman sama uangnya kemudian ada satu lagi orang dia punya uang uang ini digunakan untuk nyenengkan dirinya makan harus yang enak pergi jalan-jalan motor beli harus yang bagus mobil harus punya dinikmati uangnya tapi untuk kepentingan-kepentingan yang mubah maka di antara dua hal ini yang paling baik itu yang kedua, yang menikmati hartanya. Kenapa? Soalnya golongan yang pertama itu mikiri duit terus. Takut miskin dia. Urusannya tuh pikirannya uang terus. Yang golongan yang kedua, sekalipun bukan yang terbaik, memang yang terbaik dinafkahkan hartanya, diinfakkan hartanya, disodakohkan hartanya itu yang paling baik tapi kalau dibandingkan di antara dua golongan ini ini kan sama-sama nggak ada yang berbuat haram kan ini yang satu nyimpan uangnya yang satunya lagi uangnya digunakan untuk bersenang-senang tapi hukumnya mubah bukan bersenang-senang yang hukumnya haram maka yang bersenang-senang ini lebih baik Kenapa? Berarti dia nggak mikiri uang. Berarti dia itu nggak mikiri duit. Sedangkan orang yang nyimpen, orang yang bakhil, yang pelit, yang sama dirinya aja dia eman-eman, itu dia termasuk golongan orang yang mahrum. Mahrum itu dia rugi, terhalangi dari kenikmatan duniawi dan terhalangi daripada kenikmatan akhirat nantinya. Karena dia selalu mikiri uang. Tapi yang paling baik bukan digunakan untuk bersenang-senang akan tetapi digunakan untuk bersodakoh. Memang penyakit pelit ini sangat susah untuk dihilangkan. Orang kalau sudah pelit itu jangankan sama orang lain sama dirinya sendiri aja dia itu pelit itu orang kalau sudah punya penyakit pelit, medit sama dirinya aja dia pelit nah, orang yang muslim yang baik gak boleh dia gak boleh iman-iman sama urusan harta sama sekali orang itu sudah punya harta ya sudah dinikmati boleh tapi yang paling abdul yaitu disedekahkan Katakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis khoslatani la jajtami'ani fi mu'minin. Ada dua perkara yang tidak mungkin terdapat pada seorang mukmin. Yang pertama al-bukhlu wa su'ul khuluq. Yaitu yang pertama bakhil dan yang kedua su'ul khuluq yaitu berakhlak buruk. Dua perkara ini tidak mungkin terdapat pada orang mukmin. ada ya, Orang mukmin bakhil berarti dia nggak mukmin imannya nggak sempurna. Ada orang mukmin kok berakhlak buruk, ngomongnya kotor, sama tetangganya suka ganggu, berarti imannya juga nggak sempurna. Ini dua sifat ini tidak mungkin terkumpul di dalam diri seorang mukmin. Namanya penyakit yang paling berat ini pelit. Pelit ini susah dihilangkan. Orang itu kalau sudah pelit, jangankan untuk duit yang masih ada, untuk urusan berhayal aja dia pelit. Saya buktikan. Pernah ada orang dia berhayal, saya kalau punya uang satu, kamu kalau punya uang satu miliar diajak berhayal, ini cuma hayal. lah. Kamu kalau punya uang satu miliar, sekarang kamu saya doakan punya satu miliar, tapi 500 jutanya kasihkan sama saya. Ini urusan berhayal loh. Dia mesti kamu, wah kalau segitu kebanyakan itu. Ini cuma urusan hayal aja pelit, apalagi urusan duit yang asli. Yang duitnya sudah kelihatan. Yang duitnya belum kelihatan pelit. Nah, sifat pelit ini adalah sifat yang terburuk ceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau setiap selesai sholat itu doa minta perlindungan. Allahumma inni bika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat jubun. Jubun itu apa? Pengecut, penakut. Wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Wa a'udzubika min ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hinanya umur, hinanya usia. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya dunia dan dari azab kubur. Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah beliau ketika selesai sholat itu berdoa dengan lima hal. Pertama, minta perlindungan dari sifat penakut. Sifat penakut. Penakut gimana? Takut macam-macam. Takut sama makhluk. Takut gak disenangi sama manusia takut dibenci sama orang kemudian takut kalau sampai jatuh miskin ini sifat takut yang tercela tapi kalau takut kepada Allah namanya bukan jubun tapi khosyah al jubnu itu pengecut istilahnya seperti itu jadi Rasulullah berlindung dari sifat kepengecutan berlindung Rasulullah ya Rob jangan sampai aku ini jadi orang yang pengecut Orang itu kalau sudah penakut nanti dia gara-gara saking takutnya itu nanti dia mau berbuat apa-apa takut serba takut semuanya mau berbuat begini jangan ah nanti diomongkan sama orang mau berbuat begini lagi jangan ah nanti diomongkan sama orang mau begini lagi wah iman-iman saya takut kalau saya ini miskin isinya takut takut takut takut aja itu yang mewarnai kehidupannya sehari-hari Kan kita ini semestinya jangan pernah takut kepada penilaian manusia. Selama yang kita lakukan itu pertama sesuai dengan syariat dan yang kedua sesuai dengan norma-norma masyarakat atau istilahnya muruah, maka jangan kita pernah takut untuk berbuat apapun. Kalau kita berbuat syariat, melanggar syariat silahkan takut nggak ada masalah kita berbuat yang melanggar syariat mau minum ya- yang haram takut wah ini kalau dinilai sama manusia gimana itu untuk urusan ini nggak apa-apa kemudian berbuat yang melanggar norma-norma masyarakat contohnya contohnya orang seorang muslim atau seorang yang rajin ke masjid itu nggak pantas kalau dia itu ada di diskotik nah kita takut kepada penilaian masyarakat kalau kita mau masuk ke diskotik ini bagus jadi boleh kita takut kepada penilaian masyarakat pada dua hal untuk urusan syariat dan untuk urusan yang berkaitan dengan norma masyarakat selain itu selama sesuatu yang kita jalani yang kita lakukan tidak melanggar syariat dan tidak melanggar aturan masyarakat jangan pernah takut untuk berbuat apapun jangan pernah takut untuk dinilai di mata manusia berbuat aja terserah orang mau ngomong apa orang kadang sekarang mau sholat duha aja takut mau sholat sunnah takut mau sholat sunnah saya takut kalau sholat sunnah nanti dibilang riak sama orang Mau sholat sunnah mesti takut. Ini orang zaman sekarang. Karena sifat al-jubnu, sifat ke pengecut itu sudah melekat terlalu dalam dalam hatinya. Dan Rasulullah berdoa berlindung daripada sifat yang bakhil, sifat pelit. Itu Rasulullah berlindung daripada sifat orang yang sifat-sifat kikir, kekikiran. Kikir itu bahkan orang itu kalau sudah kikir sekalipun sama keluarganya dia pun juga pelit nanti akhirnya sama dirinya pelit sama keluarganya pelit bahkan sama orang tuanya dia pun juga akan pelit kemudian Rasulullah berlindung daripada ardalil umur hinanya umur hinanya umur itu maksudnya Orang ketika sampai pada usia 80 tahun ataupun 90 tahun itu kadang-kadang buang air di celana nggak terasa. Kemudian kadang-kadang juga ngomongnya ngelantur ke sana kemari ngomongnya nggak jelas. Ini Rasulullah berlindung daripada ardalil umur, hinanya umur. Sudah sangat tua kan seperti itu biasanya keadaannya. Kemudian berlindung daripada fitnahnya dunia dan daripada azab kubur. Ini tentang pelit. Ceritakan pula saya kebetulan tadi malam baca ada satu kitab itu punya kumpulan cerita orang-orang yang pelit. Jadi orang-orang pelit legendaris itu ada ceritanya. Macam-macam ceritanya. Ada yang orang setiap dia itu kalau misi makan datang tamu ke rumahnya, tamunya kan dulu gak ada pintu. Jadi tamunya itu cuma ada tirai. Jadi tamu kalau mau buka gini aja sudah kelihatan. Dia kalau sudah ada tamunya, usia tengah-tengah makan, langsung berdiri pura-pura sholat. Dari sangking pelitnya. Ada lagi kisahnya macam-macam. Lucu-lucu kisahnya. Ada pula ceritanya orang yang pelit. Orang dia dijamu sama saudaranya, dijamu makan ayam. Ketika sudah disuguhkan ayam gorengnya itu, dilihat ternyata kepalanya <laughs> ayamnya ini tidak ada. Marah-marah dia marah-marah bahkan buat cair tentang kepalanya ayam ini mau goro-goro kepala nih pitik sampai kayak gitu. Mau goro-goro dasi pitik sampai buat-buat cair seperti itu. Kamu tidak tahu kepalanya ayam itu ada jenggernya yang indah. Ada matanya yang indah. Lehernya. Ini sampai mensifatkan jenggernya ayam. Matanya ayam sampai lehernya ayam. Itu dijadikan syair sama dia. Gara-gara iman Kenapa kok kepala ayamnya kok tidak ikut disuguhkan? Ini kisah orang yang pelit legendaris ini. Bahkan di, di akhir cerita dia tanya, itu kepalanya kamu buang kemana? Dibuang ke tempat sampah, diambil sama dia dicuci. Waliyadzubillah min dhalik. Ini orang yang sudah pelit, saat pelit-pelitnya orang ini. Macam-macam kisahnya orang-orang yang pelit. Kan ada orang lagi itu kalau sudah datang jamuan makan kita kalau diundang jamuan makan yang ada di depan kita yang kita makan kan ini dia kalau masih ada makanan yang enak itu dia dari saking imannya makanan yang enak ini dibungkusi dibawa pulang ini kisah-kisah orang-orang yang yang pelit nah pelit ini penyakit penyakit orang kalau sudah biasakan dirinya untuk pelit, untuk bakhil sampai kapanpun nggak bisa hilang penyakit ini melawannya itu susah melawan penyakit bakhil ini susah ya, langkah baiknya kalau orang itu sama urusan harta nggak usah terlalu mikir los aja sudah seharta keluar biar nanti insya Allah dapat gantinya cara berpikir yang seperti itu itu yang susah Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah itu semampu kamu. Fattaqullaha mastata'tum. Ini ayat ini sebenarnya sebagai penghapus daripada ayat Ittaqullaha haqqa tuqatih. Dalam pernah ketika turun ayat Ittaqullaha haqqa tuqatihi itu para sahabat bingung ini bertakwa dengan sebenar-benar takwa ini gimana berarti sudah nggak boleh lupa sama Allah sama sekali berarti dalam hatinya nggak boleh ada lintasan lupa sama Allah ini para sahabat bingung akhirnya turun ayat yang menghapuskan ayat yang itu bukan menghapus ini apa yang dihapus hukum ayatnya jadi di Al-Quran itu ada yang namanya nasikh, ada yang namanya mansuh. Nasikh itu ayat yang menghapus, mansuh itu ayat yang dihapus. Saya kasih permisalan. Contohnya ketika mau turun pengharaman khamer. Ketika akan turun pengharaman khamer, khamer itu diharamkannya nggak sekaligus, tapi bertahap Pertamanya apa? Turun ayatnya latakrobu taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Itu ayatnya. Kemudian setelah masyarakat mulai paham, tuh berarti kalau mau sholat gak boleh mabuk dulu. Mabuknya mulai dikurangi. Waktunya mau sholat gak ada yang mabuk. Dulu sebelumnya orang itu sekalipun sholat dalam keadaan mabuk sering Kenapa? Belum haram hukumnya Homer. Kan berarti sahabat itu pemabuk. Ya, dulu nggak haram kok memangnya. Tapi setelah diharamkan nggak ada yang mabuk lagi. Padahal itu kebiasaannya dan itu rutinitasnya. Bisa ditinggalkan karena mau ikut sama syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lata kerobu salat wa antum sukaro. Jangan kamu dekati salat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Kemudian setelah itu turun ayat lagi ketika masyarakat sudah mulai terbiasa innamal khamru wal maisiru ridzun min amali syaitan. Sungguhnya khamr dan judi itu adalah perbuatannya syaitan. Baru turun ayat. Nah, ayat yang kedua ini menghapuskan ayat yang pertama. Ayat yang pertama hukumnya dihapus. Kalau kita ngambil hukum dari ayat yang pertama kan berarti boleh mabuk kecuali kalau mau sholat. Tapi setelah turun ayat yang kedua nggak boleh mabuk haram mutlak kapanpun orang mabuk itu hukumnya haram. Ini juga berarti ada ilmu yang terkandung di sini nggak bisa orang itu menafsirkan Quran dengan kepalanya sendiri nggak bisa. Oke jangan sok suka menafsirkan Al-Quran salah nanti ini ayat ada ayat yang memperbolehkan mabuk tapi paham nggak kalau ini ayat sudah dimansuh sudah dihapus hati-hati jangan juga menurut saya ini berdasarkan di Al-Quran nggak boleh begitu menafsirkan Al-Quran ngambil hukum di Al-Quran itu harus mengikuti pendapatnya para ulama nggak boleh sembarangan nah, ada nasih ada mansuh ini ada ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Wasma'u wa'ati'u kemudian dengarkan perintah Allah dan Rasulullah wa'ati'u taati Allah dan Rasulullah wa anfiku khairan li anfusikum dan bersedekahlah kalian kebaikan li anfusikum untuk kepentingan diri kalian sendiri. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kikirnya hati, maka dia itu adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian lanjutan ayatnya intukridullaha qardhon hasanan yudha'ifhu lakum. Kalau kamu itu mau ngutangi Allah dengan baik, Bingung toh? Ngutangi Allah. Ngutangi Allah ini maksudnya apa? sodako yudhaif hulakum Maka sama Allah akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan itu satu dibalas sepuluh atau satu dibalas tujuh ratus atau satu dibalas lebih daripada semuanya itu bisa. Wallahu syakurun halim. Adapun Allah adalah syakurun. Allah itu pandai membalas budi, halim itu penyabar. Yudhaifu lakum wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim. Dan Allah itu syakur membalas budi baik hambanya halimun dan Allah itu maha bersifat santun dan bersifat sabar kepada hambanya. Di ayatnya bagi kalau kamu ngutangi sama Allah. Maksudnya ngutangi sama Allah itu gimana? Kalau kamu itu sodakoh, sodakoh misalkan 100 ribu, itu balasan minimal kamu satu juta. Kalau ikhlas ya satu juta. Bisa juga sampai tujuh 700 kalinya. Berapa 700 kalinya? 70 juta atau bisa lebih daripada semuanya itu. Kenapa kok dianggap ngutangi sama Allah? Karena Allah itu pasti bayar. Pasti sama Allah diganti kalau sodakoh itu. Cari dengan cari keliling dunia, orang yang jadi miskin gara-gara banyak sodakoh nggak mungkin ketemu. Tapi orang jadi miskin gara-gara nggak mau sodakoh, satu karung ada, satu kecamatan ratusan orang mungkin banyak orang yang model gitu tapi orang yang miskin gara-gara sodako nggak mungkin nemu dan juga harta itu kalau disimpan terus itu jadi penyakit punya harta nggak mau disedekahkan dimakan terus kadang-kadang deman eman ini nanti coba orang yang model begini tahu-tahu tiba-tiba rugi hartanya rugi 10 juta apa tidak stres nanti dia? Sudah diman-iman hartanya, makannya cuma nasi sama sambal terus, tahu-tahu hartanya rugi apa kecolongan. Stres dia. Nah, karena harta kita itu kita nggak tahu, lebih baik nggak usah terlalu mikir. Punya uang keluarkan, keluarkan sudah sodakohkan kalau bisa sodakoh itu cari orang yang betul-betul nggak mampu. Cari anak yang mau belajar nggak punya uang kasih. Orang yang nggak bisa makan kasih. sodakoh yang baik. Katakan oleh Rasulullah dalam hadis ini hadis ini peringatan biar kita ini nggak terlalu eman-eman sama urusan duit sama urusan harta. Akhillau ibni Adam salah satun temennya anak cucu Adam itu ada tiga wahidun yadba'uhu ila qabdi ruhi yang pertama teman yang ikut sampai dia dicabut rohnya sampai meninggal Wathani ila qabri dan yang kedua teman yang ikut sampai ke kuburan wathalith ila mahsyarih dan yang ketiga teman yang ikut sampai yaumul mahsyar sampai hari kebangkitan falladhi yatba'uhu ila qabdi ruhihi fahuwa maluhu teman yang pertama yang ikut sampai dia itu dicabut rohnya itu hartanya dia walladhi yatba'uhu ila qabrihi fahuwa ahluhu dan teman yang ikut sampai kuburnya dia maka itu adalah keluarganya dia waladhi yatba'uhu ila mahsyarihi fahuwa amaluh dan teman yang ikut sampai hari kebangkitan yaitu amalnya dia jadi temannya manusia itu ada tiga harta kemudian keluarga dan kemudian amal harta itu ikut sama manusia sampai manusia dicabut ruhnya Orang kalau sudah dicabut rohnya, hartanya nggak ada yang bisa ikut. Bahkan ke kuburannya aja nggak ikut. Nggak mungkin ada orang dikubur sama mobilnya sekalian, atau sama motornya sekalian, nggak mungkin. Harta nggak ikut sudah. Nggak bisa dinikmati lagi, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Makanya Uwais Al-Qarni itu ketika mau dikasih uang, itu dia jawab, saya ini punya uang sedikit. Saya nggak tahu, saya masih bisa hidup nggak sampai saya bisa ngabiskan uang ini. Ya, saya nggak butuh uang banyak. Makanya jangan terlalu ngoyo. Kerja cari uang miliaran, nanti akhirnya sudah ngoyo, tiwas nggak ibadah, nggak ikut pengajian, nggak mendekatkan diri sama Allah, belum sampai dapat, ternyata sudah meninggal duluan. Ya, dibawa semua hartanya yang kedua teman yang ikut sampai di kuburan itu keluarganya anaknya istrinya teman-temannya kerabat-kerabatnya itu cuma ngantar sampai ke kuburan dikubur ngantar sampai situ aja selesai satu hari dua hari nangis hari ketiga ketawa dapat warisan soalnya istri yang dicintai sama dia dibelikan perhiasan emas dibelikan baju yang mewah tas yang mewah sepatu yang mewah kalau dia meninggal jadi istrinya orang lain bisa dinikah sama orang lain bisa tidak ada urusan dia anak juga demikian anak kalau cuma dididik dengan harta, nggak dididik dengan ilmu agama, orang tuanya meninggal lupa anaknya sama orang tuanya. Nggak pernah ngaji buat orang tuanya, nggak pernah bacakan tahlil buat orang tuanya, nggak pernah mendoakan untuk orang tuanya. Kenapa? Nggak tahu semuanya itu. Ini model anak-anak yang sama orang tuanya dikasih gitar tapi nggak dikasih Al-Quran. Anaknya belikan gitar, belikan piano, Al-Qur'annya sampai ada debunya gara-gara nggak pernah dipakai. Kemudian teman yang ikut sampai hari kebangkitan yaitu amalnya. Nah, sekarang berarti fokusnya kita sama siapa fokusnya? Berarti yang harus bakal menyelamatkan kita dan nemeni kita terus itu amal. Sekarang fokusnya kita ini ya harus ke amal ini. Jangan ke harta, jangan ke keluarga. Fokusnya sama amal soleh. Ini fokusnya kita. Kenapa? Ini ikut sampai nanti kita dibangkitkan sama Allah amal soleh ini ikut terus. Nah, jadi kan fokusnya kita itu ke situ arahnya. Jangan ke urusan-urusan yang lain dikatakan pula dalam hadis yakulu ibnu adam mali wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait anak cucu adam itu sering berkata hartaku hartaku yakulu ibnu adam mali mali wa hallaka min malika kemudian kata rasul kamu itu sering ngomong hartaku hartaku karena dulu hartamu itu cuma ada tiga ma'akalta fa'afnait yang kamu makan dan itu juga bakal hilang bakal jadi kotoran Awlabista fa'ablait atau baju yang kamu pakai itu juga bakal lusuh, bakal usang. Baju kita 10 tahun yang lalu, yang lalu di mana? Jadi gombal semuanya. Sudah nggak bisa dipakai lagi au tasaddaqta fa amdait atau harta yang kamu sedekahkan dan itu yang akan kekal. Yang mana? Kita memilih harta kita ini seperti apa? Memilih harta kita cuma yang kita makan, akhirnya hilang semuanya atau kita jadikan pakaian, akhirnya lusuh semuanya atau kita sedekahkan akhirnya itu harta menjadi kekal jadi kekal kenapa? Nanti jadi simpanan untuk kita ada di akhirat. Gini sekiranya saya kasih gambaran. Katakan oleh seorang penyair, oleh seorang wali min awliya atau seorang ahli hikmah, ad-dunya qintaratun fa'buruha wala ta'muruha dunia ini jembatan maka lalui aja jangan kamu tinggal di situ gambarannya saya mau ke Mangu tujuan saya mana Tong Mangu kan saya mau ke Mangu kemudian sampai di Karanganyar saya bangun kemah tinggal sebulan di situ uang saya habiskan semuanya di Karanganyar Akhirnya nanti ketika saya sampai mau nggak punya uang sama sekali. Nah, ini perhitungan yang keliru. Nah dunia ini cuma saran aja, tempat lewatnya aja. Kalau harta kita kita habiskan semuanya untuk senang-senang ada di dunia, di akhirat kita nggak punya apa-apa. Sama kayak orang yang tadi itu, ditawang mangunya nanti dia nggak punya apa-apa, mau makan nggak bisa, nggak punya uang mau beli baju kalau bajunya rusak nggak bisa nggak punya uang loh dia mau tinggal selamanya di Tangmangu kok nah kita ini nanti bakal tinggal selamanya ada di akhirat umur kita di dunia wallahu alam nggak ada yang tahu sampai yang berani jamin kita masih hidup sampai jam 7 nanti ada yang berani jamin nggak ada yang berani jamin ada berani jamin Siapa yang bisa jamin Jangan sampai, sampai nanti jam 7 Orang bisa berdiri dari tempat duduknya dalam keadaan hidup Tidak ada yang berani jamin Rasulullah itu Kalau sudah wuduknya itu batal Ini tempat wuduk di sebelah situ dekat Itu Rasulullah tayamum dulu Orang-orang heran, kenapa kok tayamum dulu? Aku takut umurku tidak sampai untuk sampai ke situ umurku nggak cukup untuk bisa sampai ke tempat wudhu itu itu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dari takutnya nah, makanya harta itu penting harta itu sebaiknya kalau kita itu punya penghasilan ada penghasilan kita yang kita sodakohkan Anggap kita tuh kalau punya harta, kemudian kita lihat sama hartanya kita aja. Itu kita mesti kita lihat sama kebutuhan kita itu mesti kita selalu kurang. Punya harta satu juta nanti kepingin beli ini, beli ini, beli ini kurang. Tapi kalau kita punya harta yang kita lihat yang sudah kita sodakohkan berapa? Punya harta satu juta yang disodakohkan baru dua puluh lima ribu Ya, nanti ini kita merasa kurang terus. Kita merasa, ya Allah sodakohnya baru sedikit. Nanti tambah sodakoh lagi. Syukur-syukur orang itu kalau punya penghasilan, itu ada berapa persen yang disodakohkan? Paling enggak, paling enggak itu sepersepuluh. Sepersepuluh berarti kalau punya uang satu juta, sodakohnya seratus ribu tidak bisa seper 10 seper 20 tidak apa-apa jadi kalau punya uang satu juta sodakohnya itu lima puluh ribu ini sudah paling mentok jangan sampai punya uang jutaan tidak ada yang disodakohkan sama sekali waliyahdubillah malah saya pernah tahu ada seseorang yang tinggal di kota Pasuruan itu dia orangnya kaya, orang kaya. Dia itu penghasilannya 50% untuk dakwah. 50% untuk dakwah. Betul. Dia dapatnya berapapun 50%-nya untuk dakwah. Penghasilan bersihnya. Kira-kira gimana orangnya? Rumahnya sekarang kayak istana dulunya dia mungkin kekayaannya biasa sekarang jadi orang termasuk yang paling kaya raya ada di kota Pasuruan 50% untuk dakwah jadi kalau dia dapat keuntungan bersih 1 miliar 500 juta langsung disedekahkan nggak pakai mikir loh orangnya terus hasil sodakohnya itu ada yang jadi pondok ada yang jadi rumah janda jadi buat kayak perumahan gitu khusus diisi buat janda-janda yang sudah nggak ada yang menghidupi taruh dengan layak di situ nanti tiap bulan dikasih beras gula uang buat beli makanan dihidupi dinafkahi 50 persen ini cuma mau niru begini berat cuma kalau ada yang bisa niru ya saya ucapkan selamat siap-siap jadi orang suki, Insya Allah ada yang siap niru, insya Allah jadi orang suge, jadi orang yang kaya. Kalau bisa untuk niru, kalau tidak bisa ya 10% dulu deh, tidak apa-apa. Kalau satu juta, 100 ribunya keluarkan. Kalau sudah bisa 10 persennya naik jadi 5 persennya. Jadi naik jadi berapa? Naik jadi dua jadi seperlimanya. Kalau tidak bisa seper sepuluh naik jadi seperlimanya. Berarti kalau misalkan satu juta infakkan ratus ribu naik lagi jadi seperempatnya naik lagi jadi sepertiganya sudah bisa sepertiga tingkatkan lagi jadi setengahnya ini nanti insya Allah rezekinya akan dikasih lancar oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sendiri itu Nabi Muhammad itu kalau ngasih itu orang-orang sampai kagum. Nabi Muhammad itu eh, kadang-kadang itu sempat di rumahnya itu nggak ada api yang menyala, nggak masak apa-apa sama sekali. Yang dimakan cuma kurma sama air putih. Itu kalau sodako 100 ekor unta. Satu ekor unta berapa sekarang? Kalau seandainya harganya 20 juta, kalikan 100 berapa? kali kalikan 100 berarti kurang lebih 2 miliar. Teruslah kalau sodakoh segitu banyaknya. Ada satu suku, nyoh 100 unta buat kamu. Satu itu berarti apa? Punya dapat 100 kendaraan suku tersebut. Terus lo kalau sodako seperti itu. Bahkan para sahabat juga Sayyidina Uthman bin Affan waktu itu ketika datang masa paceklik waktu itu sena Utsman punya persediaan bahan makanan datang pedagang-pedagang ya Utsman harga makananmu saya beli dua kali lipat mau dijual dengan harga tinggi kan musim paceklik ini musim langka beras kira-kira harganya beras kan tambah mahal itu mau dibeli dua kali lipat kata sena Utsman tidak mau Tiga kali lipat ya Usman, tidak mau. Lah kamu maunya berapa? 70 kali lipat. Hah? Pedagangnya kaget nih. Kamu gila Usman. Tidak ada orang yang mau beli beras kamu ini, bahan-bahan makanan kamu ini 70 kali lipat. Dan Usman ada yang mau beli. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu semua isi-isi gudang saya saya sedekahkan buat kaum muslimin. Dari Usman bin Affan. Ada lagi kisah pernah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang tersebut berkata ini majhudun aku ini orang yang kelaparan ya Rasulullah fa'arsala ila ba'di nisa'ihi kemudian sama Rasulullah ayo yuk ke rumah-rumahku faqalat la walladhi ba'athaka bil haq indi illa ma ke rumah istrinya punya makanan ndak Istri Nabi ndak punya punyanya cuma air sampai ke semua rumah-rumah itu gak punya apa-apa punyanya cuma air akhirnya Rasulullah bingung kok rumah istrinya ada sembilan kurang lebih itu isinya cuma air semuanya eh Rasulullah ngomong sama para sahabat mayudhifu hadha rahimahullah Barang siapa yang mau jamu dia di malam ini, semoga Allah merahmatinya. Akhirnya datang orang dari kaum Ansor. Ana ya Rasulullah. Aku yang mau jamu dia malam ini. Akhirnya sampai rumahnya. Ini orang ini cuma nekat aja, tidak tahu di rumahnya punya makanan apa. Sampai rumahnya tanya sama istrinya. Hal indaki syai' Di rumah ada sesuatu enggak yang kamu punya? Kata istri Allah ilaku tasibiani Kita enggak punya apa-apa kecuali makanannya anak-anak kita. Kata dia, ya aduh. Sudah. Gini aja, anaknya kita kita tidur kan, Makanannya kita jamu buat tamunya Rasulullah ini. Gimana? Ya sudah, tidak apa-apa. akhirnya makanannya itu cuma sedikit ini sahabat bingung ini makanan cuma ada sedikit ini kalau seandainya dia saya suruh makan saya enggak makan dia tidak mau gini aja kamu sediakan dua piring satu piringnya isi yang satu piringnya kosong jadi nanti ketika piring itu mau disuguhkan mati ono lampunya jadi nanti saya tak pura-pura makan, dia biar makan. Ini sahabat ini kenapa? Ngincar doanya Rasulullah. Kata katanya Rasulullah, "Mayyudzibu hadza al-lailah rahimahullah." Barang siapa yang mau ngasih makan dia di malam hari ini, maka Allah merahmatinya. Sudah. Akhirnya ketika tamunya masuk, wa idza dakhala dhaifuna fa'at dimasukkan. Dimatikan itu lampunya, Akhirnya tamunya makan. Dan si orang ini pura-pura makan. Tamunya makan beneran, yang ini pura-pura makan. Selesai diangkat piringnya, taruh belakang, nyalakan lagi lampunya. Kelihatannya sama-sama kenyang, padahal yang satu kelaparan, yang satu kenyang. Besok paginya Ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berkata, "Qad ajiballahu min soni'ikuma bidhaifikuma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap apa yang kalian perbuat kepada tamu kalian. Bahkan kemudian turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah mereka itu orang-orang Ansor itu mengutamakan orang lain dibanding dirinya sekalipun mereka itu butuh. Bahkan sampai turun ayat memuji perbuatan tersebut. Ini perbuatan yang luar biasa. Anaknya belum makan, dirinya belum makan, istrinya belum makan, dia rela kelaparan demi untuk menjamu orang lain. Ceritakan pula pernah ketika intelektu Yomel Barmuk Atlubu Ibn Ammi ini dari Hudhaifah Al-Adwi. Aku pernah ketika bermuk itu aku nyari sepupuku. Kemudian di tanganku ini ini habis perang. Di tanganku ini aku bawa air. Ternyata ketemu dengan misanannya. Misanannya itu sudah hampir mati karena kehausan. Kemudian di basuh mukanya, kemudian airnya ditaruh di tangannya mau diminumkan. Kemudian ketika sudah mau diminumkan, dengar suara aduh, aduh ini sepupunya kamu kesana dulu kasih minum dia dulu akhirnya sudah ternyata sampai sana tidak tahu yang jerit aduh aduh Hisham bin As Hisham bin As ini saudaranya Amr bin As kemudian oh kamu yang sakit ya, kamu mau, mau saya kasih minum ya mau ketika sudah mau dikasih minum airnya mau dimasukkan dengar suara aduh aduh lagi kata Isam tidak mau kamu kasih minum dia dulu baru saya akhirnya ke sana lagi ketika sampai tempatnya orang yang teriak aduh yang yang gitu yang ketiga itu dilihat sudah meninggal orangnya ketika balik ke Hisham bin As Hisham bin Asnya sudah meninggal Ketika kembali ke sepupunya, sepupunya sudah meninggal. Merelakan nyawanya demi untuk menolong nyawanya orang lain. Ini sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nyawa aja mau diberikan, apalagi harta. Nah, ini PR bagi kita kalau kita mau niru total 100% para sahabat dan Rasulullah itu susah. Tapi setidaknya kita niru sebisa kita. Programnya pokoknya mulai pagi hari ini, setiap kita punya penghasilan sisihkan buat sodako. Sisihkan semampu kita. Kalau bisa jangan kurang dari 10%. Jadi kalau sampai punya penghasilan 1 juta, 100 ya ribu buat sodakohnya lebih saya jangan sampai kurang dari 10% ini adalah kisah-kisah tentang pembahasan tentang daripada materi yang kita bahas tadi Betul <clears throat> tadi saya bacakan lagi kalam Habib daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad Man amzaka antana wuli fuduli syahwat Barang siapa yang menahan hartanya ngeman-ngeman hartanya dia tidak mau memberikan tidak mau dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya walam yunfik ma fiyadihi dan dia juga tidak menafkahkan untuk kaum muslimin bahwa mahrumun maka dia itu adalah orang yang rugi walladhi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya wa yunfikuhu fi syahwatihin mubahati ahsanu halan minhu orang yang misalkan dia itu punya uang tapi uangnya itu dieman-eman tidak mau digunakan sama dia karena dia takut miskin orang yang pelit sama dirinya sendiri maka dia itu orang yang rugi dunia dan akhirat dia hidup di dunia seperti orang fakir miskin tapi nanti di akhirat dihisap sebagai hisapnya orang yang kaya dan orang yang dia punya uang kemudian uangnya itu dinikmati untuk bersenang-senang itu lebih baik keadaannya daripada orang yang rugi dunia dan akhirat itu tadi tapi yang paling baik dia punya uang uangnya digunakan untuk bersodakoh untuk berdakwah di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua hadir di tempat ini dihilangkan daripada hati kita sifat pengecut, sifat kekikiran, dihilangkan daripada hati kita rasa-rasa cinta kepada duniawi, rasa-rasa sayang kepada harta benda duniawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.